Din ada dua yang berkaitan dengan hakullah dan hakun nas. Dia sholat, dia saum, hubungan dengan Allah, dia haji. Tetapi dia mengambil harta manusia. Dia tipu manusia. Dan lain-lain dari akhlak atau perangai yang buruk. Nah yang saleh dan salehah dan hablum minal nas hablum minallah baik dan hablum minan nas baik. Agama mengatur memilih pasangan. Di mana kita menyaksikan, melihat, mendengar dengan kedua telinga kita, melihat dengan kedua mata kita pemuda-pemuda muslim yang laki-laki dan perempuan memilih pasangannya seenaknya. Negeri ini, negeri Indonesia, kaum muslimin semuanya 200 juta lebih kaum muslimin sembarangan bahkan ada yang rela di antara muslimah nikah dengan non muslim bahkan mulai dikembangkan dibangkitkan tidak perlu kepada pernikahan Nikah hanyalah sebuah surat saja. Lembaga pernikahan tidak penting. Yang penting hidup berdua. Sudah terjadi di negeri ini. Ini harus cepat ditindak oleh pemerintah. Kalau tidak akan menularkan kepada yang lain. Dan itu terang-terangan belak-belakan dibilang. Hidup bersama tanpa nikah. Karena pernikahan, lembaga perkawinan tidak ada artinya sama sekali. Begitu kurang lebih perkataan mereka. Karena itu harus lebih giat lagi kita serukan kepada pemuda-pemuda ini. Muslim dan muslimah untuk segera nikah mengikat hubungannya dengan pernikahan perkawinan dan memilih pasangan yang baik tentunya pilihan secara lahiriah. Tentunya harus kita ketahui bahwa manusia berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. Secara hissiyah dan ma'nawiyah. Secara hissiyah, secara fisik. Tidak ada yang sempurna. Sebagian anggota tubuhnya menarik, sebagian lagi tidak menarik. Ada yang cantik tapi pendek. Ada yang keren tapi kurang ini dan Tidak ada yang sempurna kecuali al-anbiya wal mursalin, kecuali jasadnya, hissiyahnya para nabi dan rasul. Ini yang dapat dirasakan, jisimnya dan ma'nawiya perbuatannya penuh dengan kesalahan, kekeliruan. Ya? Itu harus dipahami. Hidup di dunia bukan hidup di jannah. Hidup di dunia yang fana, yang akan hancur, yang sebentar, yang serba kurang, yang tidak kekal, yang tidak sempurna. Maka sebatas lahiriah yang harus dipahami. Karena itu jalan untuk mencapai rumah tangga yang baik pertama, kedua suami istri memenuhi hak Allah. Taat sesuai dengan kemampuannya masing-masing mengerjakan yang wajib menjauhi yang haram. Yang kedua, memenuhi haknya masing-masing. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami. Yang ketiga, saling memaafkan, saling mengerti saling menerima kekurangan, aib, cacat dan seterusnya. Berjalanlah rumah tangga ini rumah tangga yang baik dan berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi beban Sehingga seringkali wanita-wanita yang baik-baik hidup bersama suaminya yang juga baik, kemudian dia tidak sanggup melihat satu saat keadaan suaminya berbeda, melakukan kesalahan. Hilanglah sejumlah kebaikan suaminya. Dia tidak mau menerima suaminya berbuat dosa. Mampukah suaminya tidak mengerjakan dosa? Ya, Orang akan berdosa. Orang akan berbuat salah. Manusia. Demikian juga dengan istri. Tentu ada kekurangan-kekurangannya. Karena itu yang ketiga, saling mengerti, memaafkan, kemudian memperbaiki bersama. Karena berjalan sesuai dengan tabi'iyah, masyariyah. Kemudian, setelah memilih pasangan yang sekiranya dia akan menentukan pilihannya kepadanya maka syarat yang bijaksana telah memerintahkan kepadanya untuk memperhatikan dan melihatnya atau yang kita kenal dalam hukum fikih dengan istilah nazar Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau telah dipinang akan dinikahi. Nazar boleh sebelum meminang, boleh juga setelah meminang. Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau yang akan dinikahi. Kalau itu kejadian setelah pinang Umumnya nazar sebelum pinangan Ini disyariatkan Dan nazar betul-betul nazar melihat orangnya Bukan fotonya Dan nazar dari jarak yang dekat Bukan jarak jauh Bukan main tunjuk itu dia akhwatnya tuh. Yang mana? Tuh ada tiga orang akhwat akhirnya salah nah, pilih. Dan ini bukan main-main karena pernah terjadi. Kejadian kekecewaan sebagian orang. Rupanya uh, perantaranya apa ya bahasanya perantaranya apa bahasanya? Comblang. Comblang. <laughs> ya tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang hukum. Tunjukin saja itu dia. Kemudian pulang ngaji itu dia. Ada beberapa orang akhwat yang ditunjuk lain, yang pikiran anak ini lain lagi. Pikir itu. Akhirnya sampai masuk ke pernikahan. Ketika sampai pada saatnya, maka dia terkejut setengah mati bukan yang dia maksud terjadi. Lalu datang kepada saya, gimana Ustaz? Saya langsung talaknya pisah karena bukan itu yang saya maksudkan. Ah, nazar dekat, lihat, perhatikan dengan seksama dari atas ke bawah. Ini pandangan yang dibolehkan bukan hanya dibolehkan disyariatkan oleh agama lihat hadis-hadisnya hadis yang pertama hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah